Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mancap. Kita umat Islam ini sekarang jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa. Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini ini menunjukkan kita masih punya izah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli Alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sahrawi. Kalau dilawan mereka dengan kekuatan mereka jauh. Tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan. Yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga. Jaga. ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini, maka kekuasaan akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar, maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina, kata dia kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak Bapak Ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter, dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran pakai bahasa Inggris ditonton orang Amerika mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia lebih hebat lebih dahsyat ditonton ribuan viewer 200 ribu penonton di YouTube membuatnya like di like malaikat di like manusia kenapa karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan pendidikan anak-anak kita dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insya Allah amin Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomudin sudah dicopot dah. Jangan takut lagi dengan Isomudin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji Ola Olun, Haji Ola bersunat belum. Tak betul. Dan apanya itu yang di uh, Lampung itu pun uh, tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isamuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu. Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riak. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riak. Yang riak itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riak. Sikit-sikit riak. Saudaraku, hari Rabu satu Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riak. Yang riak itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa ada ah, rekam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riak itu. Kalau ngajak orang nggak apa-apa. Mengingatkan orang posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah satu hari satu hadis satu hari bagus tapi menceritakan ibadah sudahkah anda berzikir hari ini ini hadisnya bagus tapi ketika dia berzikir ah, setelah seribu kan itu zikir ah, setelah seribu dipotong Alhamdulillah sudah seribu hari ini bagi yang suka tolong like and share ya jangan jadi tidak semuanya ria bedakan itu apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah lima Kata Syekh Ali Jum'ah Yang pertama dia menambah rukun iman Mesti percaya kepada imam yang dua belas. Sedangkan kita rukun iman kita cuma enam. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang dua belas. Siapa yang tak percaya kepada imam dua belas kafir Yang kedua dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik diobok-obok oleh Umar Usman Abu Bakar maka dia tak percaya Quran yang ini kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu badak, badak ya bedu badak. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu, imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu syiah ya? Enggak, saya sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, ah, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syiah. Payah berdebat dia dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ah, ini lima perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini. Lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia lipat empat, ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu dua kemungkinan. Pertama dia syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu syiah. Ustaz apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan sob dalam solat? Kadamun bi qadamin kaki dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin bahu dengan bahu. Ini sob. Ini sob. Ujung sajadah. Maka tumitnya di ujung sob. Ini sob. Ini sajadah kita kan cantik ni. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah tumit, tumit, tumit. Nah, jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, enggak? Kakinya pendek. Wa kana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami kata Anas bin Malik menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, ah, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, agak ah, geser sedikit. Nah, Jangan asyik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki. Tumit. Ini tumit. Bukan depan. Tumit. Tumitnya yang sama. Rata tumit. Belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Nah, perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada ada stiker tuh. Ah. Dilarang tidur di masjid dilarang tidur di masjid, dilarang HP berbunyi. Ah, buatkan satu lagi stiker, ah, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right wrong. Yang right tumit rata, yang wrong ujung rata tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Salat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang solat sampai suara dia didengar orang lain, ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan solat fardu kipayah sesudah solat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. tidak boleh solat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis solat asar, masuk ke masjid. Usalli sunnat dan takyat al masjid. Lo, ini setelah asar tak boleh solat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Solat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada solat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada solat sesudah asar. maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'ulahu. lagu cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi. Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah, maka ah, MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti eh, ini kan MUI Jawa Timur tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI pusat berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri. Ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji Atau dia anak orang kaya Punya tanah kau sebut lebar Ya dia habis sedekah tak apa-apa Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya ah, Dia tak bisa, dia mesti izin Suamiku, aku mau bersedekah Jangan Ya dia tak usah sedekah kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. -banyak. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, "Kamu ngapain nyanyi dari tadi?" "Aku bersedekah, Bang." "Sedekah apa?" "Suamiku pelit betul, tak keluar duit." Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan. Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa diantaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran dimasukkan ke dalam air atau membacakan ayat ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan solat gaib untuk guru dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan solat gaib. Yang ada adalah solat dua rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan solat sunat dua rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh solat hajat, itu solat istiqarah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Ibu mau marah aja